Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya terhadap syarah Lum'atul I'tiqad yang syarah oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan asbahullah. Pertanyaannya sebelum kita lanjutkan Pada pertemuan yang telah lalu kita telah membahas dua khalifah, dua pemimpin yang datang setelah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Khalifah yang pertama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Siapa nama beliau? Hafiz. Siapa nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Ayo na'am. Sudah terulang-ulang. Antum Muhammad Muhammad Kaltim, Endak, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu siapa namanya? Abdullah bin Abi Kuhafah. Abi Kuhafah siapa namanya? Ayo na'am. Abdullah bin Abi Kuhafah sudah benar. Abi Kuhafah siapa namanya? Hah? Siapa? Usman Usman Ayo, namanya Usman jangan yakin. Abdullah bin Usman Abdullah bin Abi Quhafah. Beliau adalah khalifah yang pertama, teman setia, pendamping setia, orang yang jujur bersama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kedua, Umar ibn Khattab. Kunyahnya siapa? Gelarnya siapa? Antum? Gelar dan kunyahnya Umar Khattab anhu. Kita itu kan Pastikan dari luar kepala. Abu Hafsin, gelarnya Al-Faruq. Kenapa digelarin Al-Faruq? Nazril Kenapa? Apa? Karena apa membedakan apa? Naam, dikarenakan Allah taala memisahkan antara al-haq dan al-batil dengan sebab Umar Khattab anhu di antaranya. Kemudian Umar bin Khattab anhu beliau sahabat yang mulia, khalifah yang kedua saat itu dibunuh oleh sosok yang sangat kurang ajar di agung oleh Syiah Rafidhah pada waktu itu tragedinya pada salat subuh siapakah orang tersebut Sufyan Naam Abu Lu'lu'ah Al-Majusi sekarang yang ketiga disimak baik-baik yang ketiga kemudian yang ketiga adalah Utsman ibn Affan kunyahnya Hasan kunyah Utsman bin Affan kunyahnya siapa? Ewa Ingat gak? Antum Abu Abdullah Abu Abdullah Utsman bin Affan anhu. Beliau digelari dengan apa? Farid Dunurain Kenapa digelar Dhu Nurain Abdurrahman? Karena menikahi dua putri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Siapa dan siapa? Dua putri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Utsman bin Affan siapa dan siapa? Hah? Melihat enggak apa-apa kalau ada tulisannya itu? Coba, ada tulisannya enggak? Hawa. Tertulis belum? Siapa? Dibantu Novel, Ruqayyah bintu Rasulullah SAW dan Ummu Kulsum. Ayo dikonsumsikan ya. Dan Ummu Kulsum. Naam. Kita lanjutkan kisahnya berikutnya barakallahu fiik. Halaman 207 yang punya kitabnya, yang tidak punya kitab didengarkan baik-baik biar nanti tidak gagal paham. Sampai-sampai waktu itu yang kisahnya masih di tengah-tengah itu ya. Sampai-sampai waktu itu Rasulullah SAW karena melihat Utsman ibn Affan anhu sampai menikahi dua putri beliau, kemudian meninggallah istri yang kedua pun, yaitu yaitu maksudnya adalah putri Rasulullah SAW yang satunya yang dinikahi Utsman Affan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan lau kanat lazawat salisah la iya. Kalau seandainya aku masih punya putri yang ketiga, maksudnya ada yang ketiganya lagi, niscaya aku nikahkan kamu dengannya. Paham maksudnya? Nah, karena Utsman Affan anhu beliau termasuk orang yang amanah dan beliau orang yang dermawan walaupun hartanya banyak tapi beliau curahkan, beliau berikan di antaranya yang paling nampak adalah ketika apa? menginfakkan hartanya di peperangan yaitu Jaisul Usrah. Kita kita lewati kemarin ya. Berikutnya Wa min fadha'ilihi al-'azimah dan termasuk keutamaan Utsman bin Affan yang agung, diperhatikan termasuk keutamaannya tauhiduhul mushaf, yaitu beliau menyatukan mushaf karena waktu itu mushaf tulisan-tulisan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu masih berserakan waktu itu. Ada yang di batu, ada yang di eh, barakallahu di kulit-kulit. Paham ya? Intinya barakallahu fiik, na'am eh, belum disatukan Siapa yang menyatukan Utsman bin Affan wa anhu di antaranya? Lamma futihatul futuh, ketika na barakallahu fiik yaitu adanya kemenangan-kemenangan. Jadi ketika ada kemenangan-kemenangan kaum muslimin, peperangan menang, nah akhirnya waktu itu sempat apa barakallahu fiik dibukukan. Nah, jadikan satu. Ya, sampai-sampai sekarang yang kita pakai untuk lihat Al-Qur'an itu eh, mushaf apa namanya? Utsmani. Eh, Mus'ab Al-Utsmani. Nah, antum lihat itu. Riwayat Hafiz An-Asim. Ya kan? Antum lihat yang kita baca itu yang qiraah kita. Naam. Itu macam-macam cuman mushaf yang seperti yang kita miliki itu biasanya e, eh, resmnya itu Mustaf Al-Utsmani. Naam. Kita lihat aja berikutnya barakallahu fik wan tasyara sahaba bil amsar, kemudian mulailah tersebar para sahabat di negeri-negeri Wa kasura qurra dan mulai banyak para pembaca Al-Qur'an. Perhatikan. Wa hadatsa bainahum ikhtilaf fil qira'at, kemudian muncullah di antara mereka perbedaan-perbedaan dalam bacaan Al-Qur'an. Sehingga antum saksikan sampai saat ini ada namanya qiraah sab'ah. Ada tujuh qiraah, bahkan ada qiraah syarah. Sepuluh qiraah, sepuluh bacaan itu berbeda-beda itu. Faham ya? Cuman qiraah yang sekarang kita pakai, yang antum hafalkan, yang sering antum lantunkan, ya kan? Yang kemudian antum bacakan ketika salat-salat itu qiraah dari riwayat Hafiz An-Asim. Paham ya? Seperti itu. Wa illa di sana ada qiraah macam-macam, qiraah polun, eh, qiraah wars, paham ya macam-macam. Naam. Kita lihat sini bahkan sampai dihitung apa? Ada qiraah asyarah. Dari 10 qiraah itu. Ada yang qiraah sebaah, ternyata ada qiraah asyarah lagi. Naam. Kita lihat sini Kata beliau, Syekh Shalal Fauzan, asbahullah wa al qiraah ala harfin wa'id. Kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu menyatukan bacaan tadi di atas satu huruf. Maksudnya bagaimana para kalafik? Naam, bacaan yang sekarang kita saksikan dalam Al-Qur'an yang kita baca itu. Ha? model dan bentuknya seperti itu. Naam wa illa pada asalnya naam karena perbedaan qiraat tadi itu mungkin tanda-tandanya beda-beda. Karena waktu di awal permulaan dulu belum diletakkan yang namanya nuktah titik-titik enggak ada waktu itu. Paling-paling mu'jamah, mu'jamah itu titik artinya. Paham ya? Nah, seperti itu. Tahtaniyah fauqi eh, fauqiyah fauqiyah di atas kalau bawah itu tahtaniyah. Itu istilah-istilah mereka sebelum adanya nah barakallahu fik peletakan peletakan apa titik. Kemudian muncul harokat atau yang semisalnya. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Wa kataba al-mushaf al-Utsmani al-masyhur wa wazza'ahu al-Amsar." Kemudian beliau menulis nah barakallahu fiik Mushaf Utsmani tersebut yang masyhur yang dikenal dan dibagikan di negeri-negeri hingga saat ini antum lihat. Biasanya di awal itu di awal apa awal dekat sampul pertama itu nah biasanya rasul rasul Utsmani. Naam. Kita lihat sini. Kata beliau para kalafikum. perhatikan perhatikan dar Allah bihi fitnatal khilafil Quran azim. Maka Allah Ta'ala tepis. Allah Ta'ala nah, hilangkan fitnah perbedaan dalam masalah Al-Quran azim tersebut. Wahada min hifdillahi li kitabih. Ini termasuk bentuk penjagaan Allah Ta'ala terhadap kitabnya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kami yang telah menurunkan Al-Quran dan kamilah yang akan menjaganya. Allah Ta'ala menjaga. Sehingga ketika ada Al-Quran dipalsukan, Biasanya langsung nampak, ketahuan ini yang dipalsukan. Beda dengan apa kemarin? Hadis qudsi. Kalau hadis qudsi masih memungkinkan dipalsukan. Orang nggak tahu karena biasanya melalui pemalsuannya apa? riwayat-riwayat, ya kan? Nah, barakallahu fik ditukar apa? perawi hadisnya. Nah, barakallahu fik sehingga nampak nggak jelas yang seharusnya mungkin nampaknya palsu, kemudian di eh, di dalamnya ada tadlis misalkan akhirnya nampaknya bagus. Nah, tapi kalau Al-Qur'an Karim penjagaannya hingga saat ini. Setiap kali ada orang masuk kan langsung ketahuan. Paham ya? Karena masih banyak apa para penghafal Al-Qur'an. Tapi nanti di akhir zaman para penghafal Al-Qur'an enggak ada lagi. Semuanya akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala di akhir zaman nanti. Naam, kita lihat sini. Wa min fadli hadzal khalifah ar-rasyid alladhi qama hadzal amal al-jalil. Dan termasuk keutamaan pemimpin yang mulia ini yang telah melakukan perbuatan amalan yang mulia ini. Wa khalada dzikruhu fi dzikril mustahab husmani dan juga nam terus terus menerus penyebutannya pada penyebutan mustafah Utsmani yang sekarang kita saksikan di Al-Qur'an yang ada di hadapan kita ini. Yakni al-mushaf alladhi katabahu Utsman anhu. Itu yaitu mushaf yang ditulis oleh Utsman radhiyallahu anhu. Wa wahadal muslimin. nam Wa wa wahdal muslimun alaih yang kaum muslimin bersatu di atasnya. Nah, maksudnya yang dengan mushaf tersebut kaum muslimin berada eh, di atas apa? Mushaf Utsmani tadi itu. Walaupun mungkin di negara-negara lain beda ya Jazair eh, atau mungkin di eh, Tunisia, di Mesir itu biasanya beda-beda beda kiroahnya. Kalau untuk rasemnya kadang bisa dikatakan 6 Eh, sama, cuman kiroahnya biasanya beda, ada tandanya khusus nana. Yang biasanya yang tahu orang yang pernah belajar kiroah, lama ya? Itu biasanya ada tanda-tanda khusus yang bacanya memang beda dengan kiroah yang kita baca ini. Kita lihat sini, kata beliau, wa anhar ikhtilaf fil kiroat dan nah hilanglah habislah perselisihan berhenti pada kiroah kiroah tersebut, kiroah sab'ah, kiroah asharoh Hadza min fadailihi radhiyallahu taala anhu wa arda. Ini termasuk keutamaan Utsman Affan wa anhu. Wa qutila syahidan matluman. Beliau dibunuh dalam kondisi mati syahid dan didolimi. Waktu itu beliau dikepung oleh banyak orang, pasukan, kumpulan, sekelompok gerombolan dari Mesir. Dikepung waktu itu. Kemudian dibunuh dalam kondisi beliau terdolimi dan tentunya mati mati syahid. Nah, man qutila duna irdihi fahuwa syahid wa man qutila duna nafsihi fahuwa syahid beliau termasuk apa nah terbunuh dalam kondisi mati mati syahid kemudian didolimi bayangkan itu padahal kalau kita telusuri mereka orang khawarij juga yang bersekongkol kompak untuk apa untuk e, membuat makar jelek terhadap Utsman Affan anhu hingga dikepung waktu itu ya nah di rumahnya dikepung kemudian salah satu di antara mereka masuk dan membunuh Utsman Affan anhu Allahul musta'an karena sudah kita lihat kemarin kan, mulai munculnya fitnah yang sangat dahsyat setelah terbunuhnya siapa? Utsman ibn Affan. Setelah terbunuhnya siapa? Umar bin Khattab anhu. Mulainya tersebar fitnah. Nah, kemudian setelah itu dibunuhnya Utsman Affan, kemudian dibunuhnya siapa? Ali bin Abi Thalib. Siapa yang bunuh Ali bin Abi Thalib? Antum? Siapa pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Beliau juga meninggal dibunuh juga. Antum. Ingat ya? Antum, Hasan. Ayo, antum. Abdurrahman siapa? Sudah benar Abdurrahman, sudah benar Abdurrahman, teman Abdurrahman siapa? Abdurrahman bin siapa kan banyak Abdurrahman. Atau Abdurrahman juga namanya. Abdurrahman siapa? Jelas. Lupa? Ah. Abdurrahman siapa? Bin siapa? Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam. Abdurrahman ibnu Muljam itu pembunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Allah musta'an. Kita lihat. Berikutnya Kata beliau perhatikan baik-baik qad akhbara bidzalikan nabi qad akhbara bidzalikan nabi sallallahu alaihi wa basyarahu bil jannati ala balwa tusibuhu. Dan sungguh telah dikabarkan oleh Rasulullah SAW tentang berita tersebut dan Rasulullah SAW telah memberikan kabar gembira dengan apa? Surga untuk Utsman bin Affan tapi dengan apa? Dengan balwa, dengan ujian yang menimpanya, yaitu dibunuh meninggalnya. Faham? Nah, dan beliau termasuk daripada apa? al asharah al mubasharuna bil jannah sepuluh sahabat sepuluh orang yang dijamin masuk surga sebutkan sepuluh tersebut eh, barakallahu fiik Farid Abu Bakar Umar Utsman Al bin Abi Talha bin Ubaidillah. Apa? Talha bin Ubaidillah terus Sa'id Sa'id bin Zaid Sa'id bin Zaid terus Sa'ad bin Waqas terus Abu Baidah Hah? Abu Baida Ibnu eh, Abu Baida Ibnu Jarrah terus Ab Abdurrahman bin Auf terus Satu lagi Zubair eh, Zubair Awam Itu dikenal dengan Asyarah Al-Basharuna Bil Dihafalkan ya ditumpulkan dalam hadis rawi Tirmizi, hadisnya Abdurrahman bin Auf. Naam, kita lihat sini. Fatahaqqaqa ma akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam wa qatla matluman syahidan. Maka terjadilah apa yang Rasulullah kabarkan tentangnya dan beliau dibunuh dalam kondisi nam terdalimi kemudian mati syahid radhiyallahu anhu. Summa summa man ba'da Utsman, kemudian setelah Utsman, kemudian orang setelah Utsman. Siapa itu? Ali bin Abi Thalib wa huwa khalifatur rabi' yang mana beliau adalah khalifah yang keempat. Digelari dengan apa? Ali bin Abi Thalib antum pandai mainkan pedang. Ayo nan. Eh? Nasri. Sufyan. Hizam. Siapa? Salurkan, salurkan. Apa? orang anak dengar? Kan? Oh, kalau yang jelas, yang jelas. Nah, yang menamakan siapa? Itu. <laughs> Izam. Ibunya Samat bin Ummi Haidarah telah menamakan ibuku dengan Haidarah. Kunyahnya antum Abdul Hasan punya dua anak Hasan dan Husain. Hasan dan Husain ini barakallahu fiik keutamaannya apa? Keutamaannya Hasan Husain ini? Antum? Sebutkan dalam hadis yang sahih. Apa? Sampai siapa? Pemimpin para para para pemuda. Paham ya? Innal Hasan wal Husain, dihafalkan. Innal Hasan wal Husain sanyida syabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Kemudian Ali bin Abi Thalib statusnya apa dengan Rasulullah SAW? Hafiz. Ada hubungan kekeluargaan nggak dengan Rasulullah SAW? Ali bin Abi Thalib ini? Yang lain berpikir yang belum jawab. Ada nggak hubungan kekeluargaan Hafid? Atau ulalam? Ulalam lah bas. Naufal. Ada hubungan kekeluargaan nggak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Ali bin Abi Talib? Enggak tahu atau enggak ada? Gak tahu lah bas. Sebab Eh, antum al-akh Fadil tahu enggak enggak tahu lah Bas Naam nah, yang tahu caranya berpikir yang bisik-bisik biar nanti eh, berpikir terus antum Nasril ada hubungannya nggak dengan Rasulullah SAW alaihi wasallam Apa sebagai apa? Hah? Ewa eh, na'am, menantu dan mertua. Menantu dan mertua. Siapa menantunya, siapa mertuanya? Menantu dan mertua. Siapa mertuanya, siapa menantunya? Mertuanya siapa? Rasulullah SAW menantunya Ali bin Abi Thalib menikah dengan siapa? Kok bisa tahu menantunya? Harus tahu juga kan? Ini yang ngulangnya aja karena sudah kita lewati. Hayatul ilmi mudzakaratuh, hidupnya ilmu yang ulang-ulang. Ayo. Wa. Siapa yang dinikahi Ali bin Abi Thalib sehingga menjadi menantunya? Siapa? Ayo wa. Fatimah bintu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita lanjutkan dikit lagi perhatikan. Wa huwa ibnu ammin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang mana beliau Ali bin Abi Thalib adalah putra pamannya Rasulullah SAW. Siapa berarti? Putra siapa berarti? Abu Talib. Siapa namanya Abu Talib? Antum? Muhammad Ridha? Abdul Manaf. Naam. Putranya Abu Talib. Abdul Manaf. Wa zawwaja ibnatahu Fatimah. Kemudian Rasulullah menikahkan putrinya eh, menikahkan Abu Talib dengan Fatimah. Wa Abul Hasan wal Husain. Nah, ini kunyahnya bisa Abul Hasan, bisa Abul Husain. Wa Abul Hasan wal Husain sibtai an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sibtai artinya sibtai ini? Karena dikenal dua sibtain. Rasulullah SAW nah barakallahu itu memiliki dua sibet. Nah, sibtun, nah sibtain apa artinya? Esan cucu jadi dua-duanya ini, kedua-duanya ini cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam perhatikan. Wa sayyidash shabab ahli jannah. Masuk di sini lihat ini faedahnya. Dan kedua-duanya pemimpin para pemuda penduduk surga hadisnya innal hasan wal husain sayyida shabab ahli jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain adalah pemimpin para pemuda penduduk surga. Kemudian apa perannya Hasan yang sangat dibenci oleh Syiah Rafidah, Kata lewat Pak faedah juga nih. Syiah Rafidah kan benci sama Hasan, senangnya sama Husain. Kenapa sebabnya? Iqbal. Kenapa kok Syiah Rafidah benci sama Hasan? Kok senangnya sama Husain? Kenapa? Ayo karena menurut mereka Hasan ini menyerahkan jabatan bapaknya kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Padahal memang itu tujuannya apa? Untuk meredam apa? Nah, peperangan biar nggak terjadi pertumpahan darah antara kubunya Ali bin Abi Thalib dengan kubunya Muawiyah bin Abi Sufyan. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, Inna ibni hada sayyid, wa Allah an yusliha bihi bainal fi'atain al-azimatain minal muslimin, au minal mu'minin. Artinya sesungguhnya ada pada cucuku ini seorang pemimpin. Siapa maksudnya di sini? Maksudnya Hasan. Dan semoga Allah taala akan mendamaikan dengan sebab Hasan itu nah dua kelompok yang sangat besar dari kalangan mukminin muslimin. Siapa itu? Kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan dan siapa? Ali bin Abi Talib. Naam. Berikutnya, wa jihaduhu wa syuja'atuhu ma'rufah dan jihadnya beliau serta keberanian beliau sangat dikenal. Beliau seringnya itu kalau adu pedang satu lawan satu. Ali bin Abi Thalib ini dikenal dengan nama Haidarah. Samat ummi Haidarah. Naam, ibuku menamakan diriku dengan Haidarah. Wa ibadatuhu wa ilmuhu wa zuhduhu ma'ruf. Dan ibadahnya beliau, ilmunya beliau dan kezuhudan beliau sangat ma'ruf, dikenal. Haula al-khulafa ar-rasyidun. Mereka-mereka ini adalah apa? Adalah para pemimpin yang empat Eh, yang dikenal dengan al-khulafa ar-rasyidun yang dikenal dengan al asharah al basharuna bil jannah di antaranya empat tadi Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Talib. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah barakallahu fiikum. Kita ambil dikit lagi matan bagian atas itu. Qala al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, lima rawa Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala kunna naqulu wan nabiy sallallahu alaihi wasallam Perhatikan ini. Sebagaimana diriwayatkan dari hadisnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, dahulu kami mengatakan dalam kondisi Rasulullah SAW masih hidup. Apa yang dikatakan? Perhatikan. Abdul hadil ummah dari kalangan umat ini yang paling afdal ba'da nabiyina setelah nabi kami Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Perhatikan Abu Bakar, summa Umar, summa Utsman. Fa Nam fa yablugh dzalika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam Kemudian kabar tersebut sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Fa. Jadi kabar tadi itu sampai kepada Rasulullah SAW dan beliau tidak mengingkarinya. Berarti Abu Bakar, Omar, Utsman sepakat sudah. Tapi dalam riwayat yang lain sebutkan Nah barakallahu eh, yang ke yang keempatnya adalah Ali bin Abi Thalib. Cuman riwayat yang lain sebutkan juga setelah Umar Khattab anhu itu ada balwa. Balwa itu semacam ujian, paham ya? Cobaan. Di antaranya apa? Terbunuhnya Utsman Affan dan juga terbunuhnya Ali bin, bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kita lihat wasahat riwayat an Ali radhiyallahu anhu annahu qala dan telah datang riwayat yang sahihah. Perhatikan ini dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya beliau berkata, "Khairu hadil ummah ba'da nabiha Abu Bakar, tsumma Umar." Sebaik-baik umat setelah nabinya adalah Abu Bakar. Maksudnya umat ini, umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian Umar, Walau syi'tu lasamaitu Kalau seandainya aku mau, nistanya apa? Aku namakan yang ketiganya. Yang ketiganya sebutan riwayat sebelumnya siapa? Utsman bin Affan wa anhu. Naam. Kita baca dikit itu syarahnya itu. Qala Asy-Syaikh Shalal Fauzan asbahullah, fahada dalilun ala fadlihim. Ini dalil yang menunjukkan keutamaan mereka. Secara urutan ya, Abu Bakar, kemudian siapa? Umar, kemudian siapa? Utsman, kemudian siapa? Ali. Wa tartibuhuma tartib fil fadl. Dan urutan-urutan mereka kekhilafahan, kepemimpinan, urut-urutannya Nah, seperti inilah urutannya dalam keutamaan juga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, jangan sampai tertukar. <coughs> Abdaluhum yang paling abdalnya mereka Abu Bakar. Suma Umar, kemudian Umar. Suma Utsman, kemudian Utsman. Suma Ali, kemudian Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in wa kana sahabatu yusarrihuna bihadza fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam dan dahulu para sahabat terang-terangan dengan ucapan ini di zaman Rasulullah SAW wa yuqirruhum alaihi dan juga nah barakallahu fiik Rasulullah SAW pun apa mengakui dan menetapkan yang mereka nah tetapkan tadi dalam artian beliau tidak mengingkari wala yuqirruhu alaihim dan Rasulullah tidak mengingkari mereka sedikit pun dengan urutan tadi itu ya Kemudian berikutnya, syarah yang berikutnya itu sambungannya. Wa hada Ali radhiyallahu anhu syaida bi anna afdhal hadil ummah Abu Bakar, tsumma Umar, wa sakata an Thalib Dan Ali bin Abi Thalib ini menyaksikan menyaksikan bahwasanya umat ini yang paling afdal Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian diam dari yang ketiga. Qila al-murad bihi Utsman. Ada yang mengatakan yang diinginkan dengannya siapa? Utsman. Wa qila al-murad bihi Ali. Ada yang mengatakan yang diinginkan dengannya apa Ali. Nah, pendapat yang sahih Utsman. Syiah Rafidah mengatakan Ali yang utama. Bahkan Abu Bakar Umar itu kalah. Itu Syiah Rafidah. Kalau Syiah Zaidiyah mengatakan Ali tetap dia khalifah yang keempat. Cuman seharusnya seharusnya ya yang layak itu Ali lah jadi pemimpin. Sedahami. Kalau Syiah Rafidah tidak, nomor satu itu Ali. Jadi Rasulullah ketika menetapkan jabatan khalifah setelah beliau ke Abu Bakar itu salah alamat katanya. Itu Syekh Rafidhah. Ya, Syekh Rafidhah langsung mengatakan Abu Bakar, Umar pembegal kekuasaan, perampok kekuasaannya Ali. Antum kalau ingin merujuk kitabnya dengan kitab apa? Lillahi tsumma litarikh. Lillahi tsumma litarikh. Itu kitabnya simple, padat, tipis barakallahu fik tapi apa? Membongkar kedoknya Syekh Rafidhah. Kalau Syekh Zaidiyah masih mengakui pemimpin pertama Umar. Kedua Utsman Umar, yang pertama Abu Bakar, kedua Umar, ketiga Utsman, keempat Ali bin Thalib cuman yang Abdul Ali seharusnya. Paham ya? Tapi kalau Syiah Rafidhah tidak. Justru enam Ali itulah yang pertama. Jadi yang lainnya ditiadakan. Itu Syiah Rafidhah Allah musta'an. Perhatikan dikit lagi. Kata beliau di situ barakallahu fiik. Naam ada yang mengatakan yang diinginkan dengannya adalah Utsman, kemudian ada yang mengatakan yang diinginkan dengannya adalah apa? Adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Yang terakhir barakallahu fiik warawa Abu Darda anin Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qol matan bagian atas matannya dan diriwayatkan juga Abu Darda dari Rasulullah SAW bahwasannya beliau berkata Ma tala'at asy-syamsu wa la gharabat ba'da an-nabiyyin wal mursalin ala afdal min Abi Bakar. Artinya apa? Tidaklah terbit matahari tidak boleh terbenam setelah Nabi SAW dan setelah nah, setelah para Nabi dan setelah para Rasul orang yang lebih abdal daripada Abu Bakar maksudnya nggak ada yang lebih abdal daripada Abu Bakar Siddiq anhu maksudnya dari kalangan apa dari kalangan umat umat Nabi Muhammad SAW karena dari semua umat yang paling abdal umat siapa umat Nabi Muhammad SAW dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang paling abdal siapa Abu Bakar Siddiq anhu Mahum. Nah, seperti itu. Itu kesimpulannya. Bawahnya itu qala asy-syarih wa Syekh Shalal Fauzan, wa hadhihi syahadatun minar Rasul sallallahu ini persaksian dari Rasulullah sallallahu Ma tala'atu syamsu wa la gharabat ba'da nabiyyin ala afdal min Abi Bakar. Ini maksudnya keutamaan Abu Bakar Siddiq anhu tidak ada yang lebih afdal daripada beliau. Nah, barakallahu fiik. Nah, manusia dari kalangan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka yang yang paling afdal adalah Abu Bakar Siddiq anhu. Adapun urut-urutannya masalah kepemimpinan insyaallah taala rinciannya pada pertemuan yang akan datang باذنillah azza wa jalla nasallaha as-salamata wal afiyah walhamdulillahirabbil alamin.